dikeraskan karena modal hirup modal hirup Ari anu kudu dipakai modal jeng prinsip hirupnya eta ibadah Wama ma jinna wal insa illa liya'budun tepati-pati nyun kami kajin jeng manusia kajaba supaya ibadah ka kami Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Ari anu disebut dina ieu ayat ngan dua nyaeta jin jeng manusia. Ari nu sejen mah ngan saukur jadi penghubung. Malaikat moal dituntut perkara engke di akhirat sebab teu aya nafsuan. Sasatuan jeng pepelakan etangan sak sakadar jadi pelengkap jeng sarana hirup manusia pikeun ngambah ieu kahirupan. Tapi manusia jeung jin ku Allah bakal dituntut di akhirat tina sagala pagaweanana sabab bongan baheula sanggup narima kana agama anu konsekuensina tina nyekel agama naiknya eta kudu ibadah. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibali fa'abaina ayah milnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula. Saestuna kami ngasongkeun amanah nyaeta agama karena langit kabumi, bumi karena pirang-pirang gunung. Tuluy eta nu kabeh mungpang jeung sieun hianat karena eta agama nya manusia nyekel eta agama saestuna manusia eta anu dolim jeung anu bodoh surat al-ahzab ayat ke-72 diciptakeunana jin jeung manusia hirup di alam dunia teu aya deui kajaba supaya ibadah ka Allah lain berarti Allah butuh karena diibadahan darek ayanu ibadah atau hente tetap matak murangan karena keagungan Allah ngan tugas manusia kudu ibadah anu manfaatna mah pikun maranehanana kene ari makna anu terkandung dina ieu ayat aya dua nyaeta hiji ibadahna kudu karena Allah dua Allah wungkul anu sah diibadahan salian ti Allah teu aya tesah diibadahan diibadahan tesah dijieun pangabakti jadi temenang ngabakti ka indung bapa ulah ngabakti ka nagara ulah ngabakti ka tetangga ulah ngabakti ka dulur jeung ka baraya ulah ngabakti ka muslimin eta ngan saukur gawe hade sakumaha anu kaunggal dina surat anisa nisa ayat ka 36 wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil kurba wal yatama wal masakini wal jari dzil kurba wal jaril junubi was sahibi bil jambi ibnis sabil wa ma malakat aimanukum innallaha la yuhibbu man kana muhtalan fakhura Jeng kudu ibadah aranjen ka Allah sarta ulah musyrik ka mantenna Jeng kudu gawe hade ka indung bapa ka baraya ka budak yatim ka jalma miskin ka tetangga anu deket kata tangga anu jauh ka babaturan Ibnu Sabil jeng hamba sahaya saestuna Allah temi karesep kajalma anu gumede jeng adigung asa aing dikuatan ku ayat iya kana budu wa iya kana stain ka Allah wungkul abdi ibadah jeng ka Allah wungkul abdi menta pitulung nah, di dia dibentenkan antara istilah bakti sareng gawe HD jadi disebutkan di dia eh, salain ti Allah tesah di ibadah, tesah di jin pangabakti. Jadi temenang ngabakti ka indung bapak ulah ngabakti ka nagara, ulah ngabakti ka tetangga dosa terusna. Eta eh, mangan saukur gawe hade. Insya Jadi sebab ngabakti ka Allah gitu sor jadi setiap nafas jeng rekap manusia kabeh kudu seja ibadah ke Allah ulah ayah nafas jeng waktu anu kosong tina seja ibadah ke Allah naon ari nu sebut ibadah ari ibadah kabagi dua kahiji ibadah mahdoh nyata ibadah anu langsung berhadapan antara diri jeng Allah rek bentuk fardu ain seperti puasa, sholat, munggah haji, jeng sajabana, atau fardu kifayah, trek wajib atau sunat, trek ngalaksanakan perintah Allah atau ngajauhan larangan nana. Ibadah mahdoh mah ibadah antara diri jeng Allah. Kedua ibadah wair mahdoh nyata ibadah anu hente langsung berhadapan jeng Allah tapi make perantaran usajen seperti usaha bikin nganafkahan anak pamajikan, ngome jalan, sodako, ngurus budak yatim jeng sajabana anu dikaitkan jeng diniatan ibadah ke Allah. Artinya, usaha bentukna ibadah teh luas, maka timbul sababara syaratnya eta. Jadi ada syarat yang disebut ibadah. Eta eh, pagaweanana kudu bentuk ibadah. Sejak ibadah jeng sejak mentak pitulung Allah. Dua, pagawean anu digarapna kudu nincak dina sirotol mustaqim. Jalan anu sakumaha kuduna cek Allah. Jadi sirotol mustaqim teh dihartoskan di dia jalan anu sakumaha kuduna cek Allah alias kudu cicing dina parenta Allah jeng ninggalkan anu dicegahna katilu hayang menang mardotilah migawe eta pagawean estu murni hayang menang ridho Allah lain karena ria ujub tak kabur sabab eta nu matak ngancurkeun kana jadina ibadah Nah, keterangan kia atusan ajan sejak ibadah ke Allah ya, atusan ajan sejak ibadah ke Allah tapi lamun lain dina mustaqimah. mustaqim mah eta terjadi ibadah kusabab gitu sampai meprak migawe hiji pagawean kudu ditingali hela nah eta pagawean teh parentah atau lain bunduk bunduk hela naon parentah anu ayah dina pagawean sampai meh ngalakukan pagawean teh sok rada di pikiran hela naon wae parentah nu ayah dina eta pagawean seperti di nadagang ya di contohan di nadagang kahiji nyumponan pangabutuh nuboga barang supaya payu kedua nyumponan pangabutuh nurek beli katilu nyumponan pangabutuh diri sorangan ngan nafkahan pamajika kaopat nyumponan pangabutuh nubu buruh kalima nyumponan pangabutuh nurek niat sodako mere maweh kafakir miskin jadi tina hiji pagawean lamun diniatan sejak ibadah kalawan nincak di nasirotol mustaqim maka bakal menang sabeberha ganjaran jeng kahadean sekali ngadayung sababara pulau terlampaui nya kitu dina pagawean-pagawean anu sejen oge kudu ditingali jeng dikumpul-kumpul heula parentah jeng lainnya, lamun dina tani niat bereh niat mere buruh kanu buburuh macul kanu buburuh ngalambet kanu buburuh dibuat kanu moe jeng sajabina jadi tina hiji bentuk usaha teh sajabana ibadah oge menang ganjaran sodako anu loba oge kena kana pidauh Allah ma indakum yang fadu wa ma indallahi bakin sakabeh perkara anu ayah di diri anjin bakal pegat jeng beak kajaba anu dipakai gawe HD ka Allah eta bakal tetep. Are tina hasil tani bakal beak, bati tina daka, dagang bakal beak. Dibelikan karena dahareun, dibawun, dibelikan karena pakaian, dielapeun. Arinu tetep jeng anu jadi samperin engke di akhirat mahnya eta anu dipakai buruh gawe jeng anu dipakai jalan kehadian ka Allah. Lamun jalma migawe hiji pagawean bari kena kana sakumaha syarat anu tilu tadi. Jadi syarat anu tilu tadi teh uh, eh, sejak ibadah ke Allah dina sirotol mustaqim dina jalan anu sakuma kuduna cek Allah hayang menang mardokilah gitu. Eta jalma kaasup kana ahli sufi. Oh, jadi lamun jalmi minggawe hiji pagoyan bari kena karena sakuma syarat anu tilu tadi eta jama keasukan ahli sufi. Da anu disebat ahli sufi teh lain anu tukang wiri dan wumpul tapi jalma anu sagala pagaweanana dikaitkan karena tugas jeng parentah Allah. Sedangkan ari bentuk tugas jeng perintah Allah berbeda-beda kasaban manusia ku beda-bedana waktu jeng kedudukanana gening nu digawe di hiji pausaha perusahaan oge beda-beda tugas jeung pagaweanana kumaha kedudukanana aya nu nyekel administrasi aya nu nyekel keuangan aya anu jadi pesul jeung diana nya kitu tugas Allah oge beda-beda lamun ajengan jam genep tugasna ngawuru santri tugasna ngaji tukang dagang ka pasar tukang tani ka sawah Lamun tukang usaha kudu usaha, malah haram ninggal ke usahana. Atu lamun ayah jalmi ngaku-ngaku ahli sufi tapi ngalarang karena usaha, eta teh lain ahli sufi tapi mutasawwifin jalmu jalmi anu tatasawufan. Malah Syekh Zainuddin Al-Malebari parantos nyaurkeun dina kitab Kifayatul Atqiya anu unggelna amal mu'ilu fala yajuzu kuduh mimaksabil iyalihi mutawakila alinu boga keluarga haram cicing untuk usaha pikir nganafkahan keluargana kacida pisan bagjana lamun manusia salawasna hirup mincak dina Allah kalayan niat sejak ibadah kumilampah parentah jeung anu dicegah bari dibarengan ku hayang menang ridho Allah. Itu teh. Jadi modal hirup teh ibadah. Ari ibadah teh kabagi aya ibadah madoh, ada aya ibadah gair mahdoh. Syaratnya disebut ibadah teh tilu nyaeta pagaweanna sejak ibadah ke Allah aya nin, kudu nincak nu dua kudu nincak di nasirotol mustaqim jalan anu kudu nacek Allah nukatilu hayang menang madoktilah. nah terus di dia dicontohan pisan saleresna kumaha sangkan ibadah orang teh menang pahala ti Allah anu sakitu seurna nyata didinya dina niat orang sawaktos dina ibadah teh nyaeta maksud urang dina ibadah teh urang kudu ngumpul-ngumpulkeun heula naon wae ieu perintah Allah kudu dilaksanakeun naon wae larangan Allah anu kudu disingkahan dina tiap-tiap ibadah ngan di dia dicontohanana ka tukang dagang jeung ka tukang tani Sabab merenan di Manon Jaya mah loba tukang dagang jekuang tani jamaah nate. Jadi we di contohan anak eh, kumaha supaya ibadah dina dagang. Tenaon wae anu nincak karena sirotol mustaqim itu berarti naon wae parentah Allah, naon wae nu kudu disingkan. Sangkan tina naon wae anu dilakukan ku urang teh. Tina hiji ibadah nu dilakukan nyata dagang misalnya Eh, lebetkan sababaraha eh, pahala ti Allah sabab sababaraha parentah Allah di di dinya. Gitu. Ya. Dina tatani di contohan oge di dia praktisna. Kuma hubunganana sarang torekot tadi, sarang riyadotun nafsi tadi. Ya, iya teh modal kanggo bela, berjalan urang dina parekah sareng diadatu nafsi modalna tidak lain nyaeta teu aya sanes iwal ti ibadah ka Allah dengan memenuhi tiga syarat tadi sejak ibadah ke Allah nincak dina sirotol mustahi mustaqim kumaha kuduna cek Allah jeng miharap mardotillah hubungan dina mukodimah mah riyadotun naf e, eh, torekat e, tingkatan jalmi tina tadi gofil teras janten mubtadi teras janten abid teras janten arif teras saha di dalam nate ayat naon salikun naon muridun teras e, eh, ayat hukama ahli hikmah eta sadayana teh mangrupikan komponen anu ayatina eh, perjalanan menuju Allah menuju makrifat anu dipimaksudku dan tasawuf. Nah, modalnya naon? Modalnya ibadah. Modal lempang dina tarekat, modal lempang kanggo riyadhatun nafs dugi istiqomah dina ibadah, modal nama cepeng tadi syarat ibadah ibadah memenuhi syarat tiga. Tajek abdi sakitu kagambar tiasa singkat teh. Singkatna pada padatna itu bahwa orang kudu teras ngalatih diri, orang kudu hayu berjalan dina torekat, berjalan dina torekat kanggo memperjalankan diri orang tina tingkatan gofil jadi mubtadi, tina mubtadi jadi abid, tina abid jadi arif, arif anu murokobah, ras janten arif anu musyahadah, pen dugi kadinya. Pami Allah maparinan orang tiasa ningkat karena arif anu makomna fana. Modalna naon? Modal dina berjalan eta eta ibadah. Cukupan tiga syarat ibadah tadi. Periksa terasa ke Kang Uti. Mangga mohon mangga upami upami dina ibadah mahdoh mah kabayangnya torikoh mohon. tadi tina mulai gopil dikikin karena arif teh mau papi tina ibadah nu sifatna goir mahdoh kan hmm. kebanyakan lagi pas dina mengerjakan lagi kadang-kadang mah kan kepokuskan karena pekerjaan anak kadang-kadang mah di awal ya ungkul niat ungkul Bismillah yang alhamdulillah menang hmm. hasilnya agar gitu tatang-tangan makan kadang-kadang itu teh blank way gitu Allah nanti seakan-akan tidak ada gitu cuman kumaha nyambungkan supaya itu e, masuk karena karena tadi gitu karena karena e, jalan e, salik tadi gitu itu gak penting dina dina dina ibadah mah loh tentu eh dina gue mah gitu dari dina ibadah mah makan jelasnya terus kabayang gitu Gitu Kang T. Hmm. Maksudnya di Nagoyer mahdoh masuk hilap gitu ke Allah. Prak-prakarna mah, prak-prakarna mah iya Kang T. Masalah hmm. lamun misalkan nabi keren misalkan kan, keur hmm. sesuatu kan fokus karena karena pekerjaan anu ku abdi di, di, di, dilakukan kan gitu kan. Uh, ya, ini ari di awal mah lebih bismillah niat gitu. Jadi Mohon pawan jadi seharusnya ya tes sanes patarosan seharusnya ya tama tapi eh, target kapayun posisi orang ayuna te ayat dina makom murokobah makom murokobah teh makom iman ilmu yakin anu disebut iman ilmu yakin teh nyaeta ngayakinan karena diri nepi karasa ka diri yen urang teh karena sifat ilmu, sifat basor, nah Allah kan gitunya. Sifat ilmu, sifat basor, sifat sama na Allah. Sehingga orang ngerasa tetap berada dalam eh, pengawasan Allah. Nah, itu kan kesadaran anu kedah tumbuh. Nah, kesadaran tumbuh muncul munculnya di kalangan arifin. ID urang mah masih kena sakapeng sakapeng murokobah teh nyawa maka, lamun masih kena pabelit juga gitu kinten-kinten pun tadi pak asem ah juga na orang mah gofilin misalnya gofilin makan jami anu ibadah ke Allah tapi hate eh, masih cusos sekali itu kadia tadi barengan ku hate kan gitu tapi engke tina gofilin teh tegajleng langsung karena arifin aricet ada tak mah tapi da Allah kawasa Mung ieu iya mah berbicara karena perjalanan orang. Itu langsung kana arifin. Tah carana kumaha? Carana Cik abdi tadi modal ibadah teh bener-bener cepeng heula. Modal ibadah tadi teh. Kahiji orang ibadah teh sejak ibadah Ka Allah. Lain kasesah ibadah orang Ka Allah. Rek di digoer mado dari ibadah mahdo. Terus yang dina ibadah orang di goer mahdo tetap nincak dina kuduna kumacek Allah. Nah, kan hela sakit tu ayah modal hela we orang nah, kayak diberangkat tidinya nincak karena kumaha dugi kak. eh, jadi dengan seukur modal kan kete naon wae nu kedah dilakukan ku urang waktu nak iraha keras kete mapai dugi ke akhirna dina doh dina goer mahdoh kurang ayah dina makom rokobah atau mawon tos tos mempertaroskan sesuatu anu kapayun kapayun urang gitu juga kapayun urang mah urang bakal hoyong ngawanta makom rokobah pertarosan nah kan tadi kumaha kumaha teh cek abdi mah hiji lah. heula modal nugas tadi disebutkan modal teh di Jepang yang engke dina buku mutiara hikmah iya teh nusa terang abdi manutos dibaca ku abdi mah terus selain modal engke teh aya naon deui aya naon deui aya naon deui aya naon deui aya naon deui anu eta urang mah per tiap minggu manginten eta teh terus ngumplitan ngumplitan ngumplitan usaha urang kanggo riyadhatun naf kanggo berjalan dina tarekah mudah-mudahan ku kitu mah tadi anu ditaroskeun anu digalaukeun ku urang teh ku Allah engke dinepikeun urang kana makom muraqabah dugi ka makom muraqabah engke aya pertarusan di urang teh mun urang tos aya dina makom muraqabah anu dipertaroskeunana naon musyahadahna nah hanya diri tegas ngerasa di pencerongku Allah mah ngan teu karasa papayun-payunan jeung Allah mah kumaha sangkan bisa kita kita nah, musyahadah gituan itu musyahadah jadi pami orang mah ayeuna berarti berbicara diri anu ieu hate nu masih malaweung wae gitu kan ongko ibadah tapi hate ka mana-mana kumaha sangkan supaya ibad bener-bener kan tadi anu disebut mubtadi mah nyaeta anu diajar ibadah bari eh, bari eh, bari ikhlas karena Allah gitu diajar ibadah bagi ikhlas karena Allah tapi masih kene ayah pakal kaita kehidupan dunia nah ah, sakit ya orang berarti di dunia. mau orang ayah di dunia, nah ya berarti modal ibadah tadi coba dipenuhi lah ke selain modal ibadah ayah beberapa hal anu kedah dilakukan kurang jika tafaku jika kedah ayah disebut dengan ma'rifat kaya nu disebut ras na buku iya lo salasna ngajar ke ulah ngan panginten tuh mungkin sementawis ieu mah wan jamin bahwa diri urang nama mahdoh sareng goer mahdo eta memenuhi tiga syarat ibadah besa kitu ada ilmu urang besa kitu ilmu urang besa kitu syarat ibadah tos dicekapan ku urang allah eta jadi istiqomah di nanti syarat eta allah ke Allah parina kurang makom anu tadi dipertanyakeun net makom muro muro Mengapa mesti ayah hubungannya sering tadi penginten pertarungan orang Wah, kan penghina fikih pikima ayat tata cara dan lain-lain di awal misalkan sholat di awal sampai ke akhir. Oh. Sementara di Nagoir Mahdoma tadi dicontohkan kan itu dagang oh. namanya perintahna dina dagang aya ieu ieu nyimponan oh. barang-barang nyimponan penganggutan saeta nyimponan perintah-perintahna kata Yesus tadinya juga nama oh. perterasan lawannya oh. leres nyawan kadinya nya oh. jadi jadi mun ibadah sejak ibadah ke Allah teh kudu dincak dina kumaha kuduna cek Allah Kuma kuduna cek Allah tanya di dia mah diajarkan sok atau pikiran naon wae anu bisa dikerjakan dina ibadah urang. Jadi dina ibadah urang teh bisa nyumponan iya, bisa nyumponan itu jika wawan misalnya di damel kan tiasa nyumponan eh, tentu nyumponan nafkah kanggo anak istri. Ya seoge nyumponan kanggo naon eta anu boga HP teh murid datang ka wawan teh kerusak HP na teh jadi di tulungan ku wate mana nu karena itu nanti disadari we gitu jadi naon deui wa gunung gunuk heula gunung naon naon jadi digunuk-gunuk perintah Allahna naon kira-kira nu kaitan jeung anu pakuat pakai pada melat kurang gitu kan jeng ibadah rumah mahdoh urang teh naon wae usina teh aya naon wae cek perintah Allah. Mun salat makan ti awal ti takbir neuskeun ka takbir terus berurusan jeung ka salam eta kan urusan-urusan parentahna. Tahu gue rumah mahdoh malam urang pagawean dagang lamun disampaikan ti dieu mah tadi nyumponan pangabutuh butuh boga barang supaya payu nyumponan pangabutuh butuh norek nuli dan seterusnya ayat lima lima item tadi mah dicontohkan itu buku di dia dia memang kita sehingga nama ke arah dinya nah gitu oh mohon mohon Leres. Mohon leres macam ini nu nu ka emot nu tadi unggul mata kehadiran kehadiran asa di karena kehadiran Allah pas ketika mengerti bantu, oke nggak bantu, oh itu iya, ke nyumponan itu perintah Allah itu bantu, oke oh, juga nggak Allah pun ini mana itu insya Allah terus kehatus nu tadi nu inti nama nu tadi di nanti di yang dijelaskan ku pamuti, tak kumacara nak eh, ketika ngerjakan pada melanteh kan kan gitu kan hari sholat makan dimulai takbiratul ihram gitu kan kasalam teh kan emut kan insya Allah kan ya gitu kan urang teh ke sholat gitu sholatnya uh, uh, jelas kan hadirna Allah teh karao tapi hari ker, bekerja makan kadang-kadang nah, fokusnya karena masang IC eh kan oh Allah nama kan gitu tak gitu gitu maksudnya cuma ya Ari misalkan gitu Eh, eh, non anu abi ya sama gitu. ya masalah tindakan kita semua mohon gitu oh. masa teh ham lamun eh, pas ke kerja tuh saya kudu, kudu terus berdirikir ya kan gitu maksudnya ini <laughs> Saya kudu, kudu beri beri macul berarti la ilaha illallah lah gitu gitu kan nah, seterusnya gitulah gitu nah jalannya harus seperti itu gitu dan lain sebagainya gitu. <laughs> ya ya ya hmm. so dasar sarusanya nah yuk ke nanate hmm. antara ya alhamdulillah orang mau terus dipasian ku Allah teh eh, kesadaran betapa inginnya kita punya rasa paling tidak rasa murokobah namun temu syahadah teh murokobah Tolong pisan gitu ras, rasa eta teh rasa murokobah rasa dipencerong ditutup ku Allah teh eta teh ngancik dina diri teh di mana wae teh dina ibadah mahdoh dina ibadah gair eh, mahdoh. Ya kan gitu. Eh teh panginten di paparinan ku, ku, eh, ku Allah ka urang teh sangkan diusahakan ku urang da kenging usahakeun sanes dugi kana tingkatan muraqabah sareng musyahadah mah memang kada diusahakan. Nah, diusahakan nana teh cek abdi mah kudu bari nincak heula di mana mimiti nah, kan gitu Ari nu mimitina cek abdi mah mimitina tekudu dibusarkan ku pamere Allah ka urang yen ayeuna eta kakarek kahoyong hungkul rasa ditutupku ku Allah teh kakarek sakapung sakapung hungkul eta gengan sajauh relat dina sababaraha bagian ibadah urang teu dina suruh ibadah margi memang keadaan kita di dalam apa yang ditentukan ku Allah teh dina di tingkatan misalnya tadi gofilun atau nabi e, eh, mubtadiu trust tingkat ke jadi anu ayeuna nembe ka ubikeun cobian urang ayeuna memanfaatkan modal ibadah dina tiap jadi anu dikhawatirkan ku urang ayeuna tong rarasaan tadi rarasaan uh, murokobah tadi anu di anu dijadikan gelisahna dan murokobah mah kayak kahontal rasa murokobah anu bakal netap istiqomah dina diri bakal kahontal anu ayo kudu di hontal ku urang eta tadi modal ibadah teh geus di geus boga acan modal ibadah eta Eta teh modal geus kab geus di geus piboga acan dina goer mahdo maupun di mahdo. Namun eta geus kabiasakeun mudah-mudahan saminggu kapayun berbicara nu teh modal ieu teh geus paten kurang teh bener-bener ka oke ka ka jalan itu, Allah lamun gitu, kayak berjalan, berjalan, berjalan, Wios sanes berarti tekenging ayah perasaan galau tina nah hari murokobah teh ka Allah teh mani te tina tiap saat yang kudu kumaha sebenarnya nu disebut murokobah teh nah kudu bari zikir teras ka Allah gitu. Dalam untos pakuat pakai terasa mawan eh, jika orang kabudak jika orang kabudak nya ayeuna abdi teu mikiran budak tapi rasa anu aya dina diri abdi teleungit bahwa abdi teh boga budak bener teu kitu abdi boga budak aya rasa ngaku dina diri rasa aya budak tapi kan teu tiap hari kurang budak eta teh dipikiran ayeuna abdi teu mikiran budak kan gitu tapi rasa abdi boga budak leungit walaupun abdi itu mikiran mana ya, itu ayuna Nah, rasa ke Allah nu nu jadi masalah nak eta murokobah merasa rasa makrifat dinata tasawuf mah rasa lain istiqon tapi rasa lain ilmu tapi rasa bersabarlah bersabar bersabar kanggo kengingkeun anugerah ti Allah berupa makrifat nusa luhur-luhur kami dina bahasa zikir tema ilahi anta maksudi warido kamatlubi aktini mahabbataka wa ma'rifataka pasihkeun ka kami eh, rasa cinta ka anjeun jeung ma'rifat ka anjeun Ma'rifatmu dimaksud yaitu ma'rifatmu setinggi-tingginya tadi. Margi dongkapnya satu cinta. Pemitus ayat cinta, lebih ayat makrifat Balik. Lain makrifat gelak karek cinta, tapi di mata mah cinta gelak karek ayat